Di mana Allah katakan dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi hunafa" Sungguh kami ciptakan manusia itu hambaku dalam keadaan hanif lurus di atas agama yang benar di atas Islam, di atas iman, fajtalat humus syayatin. Lalu syaitan menggelincirkan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita dengar tadi dalam surat Al-A'raf ayat 27 imam membaca ayat ini Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan Wahai anak Adam jangan sekali-kali memfitnah kalian syaitan yakni menyesatkan kalian syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah seperti ia telah mengeluarkan bapak kalian Adam alaihi salatu wassalam minal jannah dari surga Allah taala tentunya ini adalah ayat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita Bani Adam menyadari kalau benar kita ingin dapatkan keselamatan, kalau benar kita ingin dapatkan kebahagiaan, maka jangan tertipu oleh musuh kita ini. Apa sih keselamatan, apa sih kebahagiaan itu? Ingat hadirin yang dimuliakan Allah, yang dimaksudkan Allah seorang itu bahagia bukan orang yang diberi Allah harta banyak berlimpah kaya raya namun yang dimaksudkan orang yang bahagia seperti Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 185 dalam ayat tersebut Allah berfirman faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz yang artinya bismillah Allah Subhanahu wa taala sampaikan barang siapa yang Allah selamatkan dia dari azab neraka Allah masukkan ia ke dalam jannah maka sungguh itulah orang yang benar-benar bahagia kata Allah Syaitan musuh kita menghalangi kita jangan sampai masuk surga itu Allah ingatkan kita jangan sampai terkena bujukannya Sedangkan Adam alaihissalam bapak kita yang sudah di surga bisa berhasil dikeluarkan. Digoda, dibujuk oleh syaitan. Nah ya fila barakallahu fikum pada ayat di rokaat yang kedua tadi beliau bacakan hafizullah taala ya al ustaz kita al fadil beliau bacakan di ayat 35 surat al-a'raf Allah sampaikan kepada kita solusi, jalan selamat bagi kita. Di antaranya Allah sebutkan famanittaqa wa aslaha fala khaufun famanittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah lalu ia membenahi dirinya, memperbaiki dirinya, menjadikan dirinya orang-orang yang saleh, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun maka tidak ada baginya rasa takut tidak pula ada rasa sedih Iwafila barakallahu fikum itu diantara jalan keselamatan yang harus kita tempuh yakni kita harus bagaimana jadikan diri kita bertakwa kepada Allah bagaimana diri kita saleh karena orang-orang yang saleh Orang-orang yang bertakwa itulah yang akan meraih surga Allah Ta'ala dan yang Allah amankan selamatkan dari azab neraka dan itulah mereka peraih kebahagiaan. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla dalam hadisul Qudsi Allah telah janji Inni a'tadatu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatarun ala qalbin basar sungguh kami telah siapkan bagi hamba-hamba kami yang saleh kata Allah azza wajal kenikmatan di mana mata belum pernah melihatnya telinga belum mendengarnya hati manusia belum bisa bayangkannya nikmat yang amat sempurna dan akan kekal selama-lamanya yang tak mungkin didapatkan kita di dunia. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan beberapa langkah atau usaha untuk kita bisa jadikan jalan keselamatan kita ketika kita pulang ke hadapan Allah di akhirat kelak. <coughs> Satu hari Abdullah ibni Rawahah <coughs> Abdullah ibni Rawahah dalam keadaan dia sakit menangis sampai ya begitu beratnya tangisnya sehingga istrinya menganggap itu tangisan karena sakitnya ditanyakan kepada suaminya apa gerangan yang membuat engkau menangis seperti ini kata Abdullah ibni Rawahah karena aku memikirkan satu dari firman Allah dalam surat Maryam yang aku tidak tahu bagaimana jalan selamat untukku disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 71 apa kata Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Allah katakan di ayat itu kata Abdul Rawaha sungguh kalian semua pasti akan melewati neraka dan aku tidak tahu bagaimana cara aku selamat untuk bisa melewati neraka itu dan itu kepastian sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu ini hadirin yang dipikirkan orang-orang sekarang kita-kita ini hari-hari yang dipikir bagaimana besok kita makan, bagaimana masa depan kita jadi orang kaya. Betul? Kebanyakan orang tua itu berharap anaknya sekolah, kuliah biar jadi orang kaya. Ya, cari kerja biar jadi orang kaya. Tapi yang dipikirkan para sahabat radhiyallahu anhum nggak seperti kita. Mereka itu sampai menangis berpikir bukan sedih masa depan suram. Yang mereka takutkan bagaimana di akhiratnya. Jangan sampai tersungkur dalam neraka. Karena itu hakikat kesengsaraan yang sesungguhnya. Kalau di dunia kan kita sudah tahu inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan yang kita rasakan akan datang kemudahan. Sekarang Anda sakit mungkin besok sembuh. Sekarang Anda lapar sebentar Anda makan. Itu di dunia masih ada harapan. Saat sakit datang harapan sembuh. Saat lapar datang harapan ada rezeki. Saat lelah ada harapan istirahat. Subhanallah kalau di akhir sekali di neraka terus tidak mungkin istirahat. Disiksa, disiksa, diazab terus tanpa ada waktu istirahat. Itu yang mereka pikirkan betapa beratnya keadaan azab neraka itu. Sehingga Allah Ta'ala sampai ingatkan kita dalam surat Tahrim ayat yang ke-6 Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang yang beriman Jaga dirimu, keluargamu dari azab neraka Wa kuduhan nasu wal hijarah Yang bahan bakarnya itu manusia dan batu Alaiha malaikatun khiladun syidad neraka itu dijaga malaikat-malaikat yang kejam, bengis, sadis. Dijelaskan oleh Ikrimah radhiyallahu an ya, sahabat yang mulia Ikrimah radhiyallahu an menggambarkan seperti apa besarnya malaikat itu. Kata beliau, andekan burung terbang dari pundak kanan ke pundak kirinya malaikat, dua bulan burung terbang baru belum sampai. Besar atau kecil? Rong wulan manuk mabur ki kok ngendi tekan ngendi jen? Kok kali wenasuk kira-kira tekan Ambon maling ya. Rong wulan mabur. Itu gedenya kayak gitu malaikat. Kalau yang dikabarkan Nabi SAW ketika melihat malaikat Jibril memenuhi ufuk ini, memenuhi ruang angkasa dunia ini, itu malaikat nggak ada yang kecil besar Allah ciptakan dan itu dijadikan tidak pernah senyum, tidak pernah ada rahmat sama sekali untuk mengazab. Pantesan kalau para sahabat ketika dibacakan ayat-ayat neraka, mereka takut, mereka ngeri, mereka menangis. Sedangkan kita kayak dibikin candaan neraka. Kayak dibikin hal biasa seakan-akan kayak api dan rokok. Ya. Padahal api neraka nggak sama api rokok. Api rokok padamkan gampang, api neraka nggak bisa padam. Hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala Ini kata Abdul Ibn Rawah Aku sedih menangis Karena aku takut Dengan cara apa aku selamat dari neraka Sedangkan aku pasti akan melewatinya Kemudian Allah katakan di ayat 72 Summa nunajjil ladhina taqaw wa zalimina fiha jisiyah Kemudian kami selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa dari azab neraka itu dan kami biarkan orang-orang zalim bersimpuh dalam neraka bertekuk lutut dalam neraka tak bisa keluar dari api neraka nah ya fila barakallahu fikum ini yang ditakutkan oleh beliau Abdullah ibni Abdullah ibni memikirkan tentang bagaimana jalan selamat. Dan kita masih ingat sabda Nabi SAW, Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Tidak seorang pun di antara kalian pasti. Dia akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla, Rabbnya. Walaysa bainu wa bainu terjemahan tanpa ada antara dia dengan Allah Ta'ala penterjemah. Langsung Allah ajak bicara dia tanpa ada perantara. Fayang durul aimana ia pun kemudian melihat ke sebelah kanannya. Fala yara ila syai'un maqaddamah kata Allah dia tidak lihat kecuali sesuatu yang pernah diperbuatnya di dunia dari kebaikan-kebaikannya. Fayang duru ash'ama fala yara syai'un ila maqaddamah dan dia pun tidak melihat ke sebelah kirinya kecuali suatu yang pernah dulu diperbuatnya ketika di dunia dari kejahatan Fayang baina yadai lalu ia lihat ke depannya Tilko awajhin jinar. ternyata di depan matanya itu nyata-nyata neraka menyala sehingga kata beliau manistata aminkum ayyaqiya wajhahu anin nar Siapa di antara kalian yang sanggup menyelamatkan wajahnya dari azab api neraka falyaf'al maka lakukanlah selamatkanlah dengan cara bagaimana walau bisyik tamratin walaupun engkau hanya bersodakoh satu biji kurma atau separuh kurma bahkan engkau sodakohlah karena ini jalan untuk menyelamatkanmu dari azab neraka itu. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita sungguh tidak akan sanggup menerima azab yang begitu dahsyat dari azab api neraka yang Allah telah ancam orang-orang kafir dengannya. Kalau orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu mereka akan berusaha menghindar azab neraka itu. Adapun orang-orang kafir yang tidak iman pada hari akhir, dia merasa aman seakan-akan neraka itu tidak ada. Dan dia pun akan berbuat selalu mengikuti hawa nafsunya. Memperturutkan hawa nafsunya. Sehingga di sinilah Allah bedakan antara mukmin dan kafir. Dalam surat Sajdah Allah sampaikan Diat yang ke-18 afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa Apakah sama orang mukmin dan orang fasik? La yastawun, tidak sama kata Allah. Begitu dalam suratul Hasr Allah mengatakan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun, tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga Penduduk surga itulah orang-orang yang bahagia. Sehingga ya fila barakallahu fikum kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena ini ada jalan untuk keselamatan kita. Seperti di dunia kita selamat dengan takwa, Allah akan beri kita petunjuknya. Allah akan bimbing kita dengan ilmu yang benar dengan hidayah dan kita selamat dari kesesatan di dunia kemudian dengan takwa Allah bimbing kita untuk ke surga dan selamat dari azab api neraka sudah Allah katakan banyak dalam ayat Al-Qur'an in tattaqullaha yaj'al lakum furqana kalau benar kalian takwa pada Allah Allah jadikan padamu Allah berikan kamu ilmu yang dengannya engkau bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil. Engkau bisa bedakan. Itu dengan cara kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wafila barakallahu fikum orang-orang yang kafir yang memang dia hidup memperturutkan nafsu semata, tidak ada iman pada mereka. Allah katakan dalam surat Muhammad apa yang Allah sampaikan kepada kita, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru orang-orang kafir mereka makan mereka minum mereka bersenang dikatakan mereka makan minum bersenang-senang orang-orang kafir itu seperti binatang ternak tidak peduli halal haram mereka makan semua tanpa dibedakan. Juga mereka dalam menyalurkan syahwatnya tidak peduli siapa dia. Orang punya istri atau bukan. Yang penting dia senang, dia suka. Tanpa nikah. Dikatakan kal an'am kayak binatang ternak. Fannaru mas'walahum. Maka nerakalah tempat bagi mereka yang cocok. Siapa orang-orang kafir? Nah orang mukmin nggak mungkin seperti ini karena Allah sudah katakan ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman kulu min thayyibati kalian makanlah apa yang kami rizkikan kepada kalian halalan toiba yang halal yang baik ini Allah perintahkan kepada orang mukmin tapi orang yang tidak beriman mereka tidak akan peduli perkara ini dan wafila barakallahu fikum. Di dalam surat Maryam tadi Allah sampaikan, summa nunajjil ladina taqau kemudian kami selamatkan mereka orang-orang yang bertakwa wa nadharu zalimina fiha jisiyah dan kami biarkan mereka orang-orang yang zalim terus bertekuk lutut dalam api neraka wal billah. Wa idza tusna alim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru alladziina amanu ayul fariqaini khairun maqama wa sanun nadiyya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami berupa bayinat, keterangan yang Allah telah sampaikan wahyukan kepada Nabi SAW orang-orang kafir kayak nantang. Ayo siapa? Kepada orang beriman dia berkata, siapa di antara kelompok lebih baik dan lebih selamat nantinya mereka seakan-akan menantang ingat ikhwah orang kalau sudah Allah sesatkan sulit untuk dapat hidayah seperti Allah sampaikan dalam suratul kahfi man yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida waliyan mursyida siapa yang Allah beri petunjuk dia terbimbing dengan petunjuk tapi sebaliknya wa may yudlil siapa yang Allah sesatkan falan tajidalahu waliyan mursyida tak akan ada lagi yang bisa memberi dia petunjuk seperti orang sudah kafir tertutup hatinya pendengarannya penglihatannya sehingga nggak mungkin mereka beriman terus dalam kekafirannya ya kata Allah kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu rahmanu madda hatta idza rawa ma yu'aduna imal azab mereka kata Allah ketika sudah disesatkan oleh Allah Allah sampaikan katakan wahai Nabi siapa orang yang dia ada dalam kesesatan menentang selalu kepada Allah Ar-Rahman Allah akan sesatkan dia sesesat-sesatnya wal bila jangan kita seperti itu ini yang pertama ya barakallahu fikum hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Rawahah mengingatkan kepada kita atau ini asar Abdul Ibn Rawaha mengatakan kepada kita di antara jalan untuk selamat dari azab Allah yang mengerikan di mana kita dihadapkan api neraka yang semua orang harus melewatinya bayangin kata Rasulullah SAW ya sirat yang dibentangkan oleh Allah Ta'ala di atas neraka jahanam itu satu jembatan bukan jembatan yang kayak kita lah di dunia jembatan yang lebih kecil dari rambut, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di situ banyak kalali, ya, gait-gait yang akan mengait orang-orang yang lewat. Siapa mungkin bisa selamat? Sulit untuk selamat. Namun beliau berdiri di pisirat dan berdoa untuk umat ini agar Allah beri keselamatan padanya. Tapi kodam syafa'ala banyak mereka yang terjatuh dalam neraka. Tergantung dari kita di dunia amalnya. Orang yang segera dalam kebaikan akan cepat melaluinya seperti secepat kilat, set hilang sampai seberang. Ada orang yang dia seperti kuda lari kencang. Dia kencang larinya di atas sirat walaupun kecil tapi Allah selamatkan dia sampai ada yang paling akhir, ada yang berangkang, ada yang ngesot. Tahu berangkang? Tahu ngesot. Apa beda nih? Berangkang melakukan biapa? apa? Dengkul. Ngesot melakukan biapa? apa? Lawis, paham. Lebih cepat nih, Cepat mana? Sing berangkang apa sing ngesot? Sing berangkang lebih cepat. Itu yang terakhir itu bisa selamat dengan pertolongan Allah. rumah sana paling bahagia dia. Sehingga ketika sampai di tepi sudah melihat neraka, dia mengatakan tidak ada yang lebih bahagia dari diriku. Ketika telah melewati seakan-akan kayaknya dia yang paling selamat padahal yang lari, yang lebih kencang sudah banyak. Ini orang-orang yang lambat ketika diajak pada kebaikan. Sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an kalian wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun untuk meraih nikmat surga yang abadi itu berlomba kalian jangan malas-malesan. Subuh kontangi abot, diundang as-salatu khairum minan naum salat lebih baik daripada tidur malah diwalik turu lebih bagus daripada salat diwalik malah lebih baik tidur daripada sholat turung dengkur sampai nggak sholat ini nggak benar katanya mau selamat hadirin yang dimulakan Allah yang namanya orang bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu kan sudah jelas pertama ayo tawala yukso selalu ia taati Allah dan tidak maksiat. Yang kedua, ayyudzkara wa la yunsa. Dia selalu ingat zikir kepada Allah, tidak pernah lalai, merasa diawasi Allah selalu. Yang ketiganya ayyuskara wa la yukfara. Dia syukur selalu pada Allah tidak kufur. Ini orang yang hidupnya selalu terjaga tiga perkara ini, Masya Allah. Itulah takwa yang sebenarnya. Sehingga pantas kalau di akhirat Allah katakan, orang-orang yang berim, orang-orang yang bertakwa dan dia saleh, beramal saleh, maka mereka itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada mereka, nggak ada rasa sedih. nggak akan takut masuk neraka, nggak akan sedih mereka karena di surga. Itu balasan dari Allah dan itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kedua hadirin yang dimuliakan Allah, ya, dalam hadis Uqbah ibni Amir radhiyallahu anhu Beliau pernah tanya kepada beliau Nabi SAW. Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata, "Ya Rasulullah, man najat?" Ya Rasulullah, apakah itu selamat? Atau bagaimanakah kita selamat? Maka beliau langsung memegang lisannya dan beliau berkata, "Imlik lisanak." Wa wasi baituk wa api ala khati'atik. Kata beliau, engkau kendalikan lisanmu jaga dan kuasai kendalikan lisanmu luaskan rumahmu dan tangisi kesalahan-kesalahanmu apa maksudnya suruh kita bangun gedung besar sabar dulu hadirin yang dimuliakan Allah ini ketika beliau ditanya oleh sahabat yang mulia yang ingin untuk bisa selamat nanti di akhirat apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau beri rambu-rambu untuk bisa selamat. Beliau beri petunjuk untuk bisa selamat. Apa petunjuk Nabi di antaranya? Dikatakan dalam hadis tersebut pertama adalah kendalikan lisan ini. Seperti yang Allah katakan dalam suratul Ahzab ayat 70, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Allah katakan dalam ayat tersebut, "Wahai orang yang beriman, Bertakwalah kalian kepada Allah. Ucapkan selalu oleh kalian ucapan yang benar. Yakni ucapan kita jaga. Dalam ucapan harus diperhatikan, jangan sampai sembarang bicara. Kenapa? Memang karena Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak satu pun lafaz ucapan kamu ucapkan di sisimu ada itu malaikat, Rakib, Atid. Dia mengawasimu selalu. Dia mencatat apa yang kau ucapkan selalu dan kau amalkan. Yang Allah katakan kiraman katibin. lamu nama taf'alun. Dia malaikat yang mulia terus mencatat kalian dan tahu apa yang kalian perbuat karena dia terus mengikutimu. Yang ini akan dilaporkan kepada Allah dan akan ditunjukkan pada kita nanti dari kiamat. Sehingga ya fila barakallahu fikum beliau ingatkan kendalikan lisan. Dan dalam hadis belum mengingatkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira au liyasmut. Siapa yang iman diantarakan kepada Allah dan hari akhir, ucapkan yang benar atau diam. Jadi seorang yang berakal, cerdas, itu tidak sembarang bicara. Karena ucapannya pun akan ditimbang, menguntungkan apa tidak, bermanfaat apa tidak. Kalau sekiranya tidak, dia pilih diam. Ini orang-orang yang akalnya mulia. Tapi kalau orang yang tidak berpikir baik, dia bicara tanpa dipikir. Nah di sinilah makanya beliau sampaikan dalam hadis ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayul mukminina afdal?" Siapakah orang mukmin yang paling utama? Apa jawab Nabi SAW alaihi wasallam? Beliau mengatakan aksanuhum huluqa. Yang paling bagus ahlaknya. Itu mukmin yang paling utama. Ditanya lagi, "Ayun nasi akyash?" Siapakah manusia paling cerdas ya Rasulullah? Beliau jawab, aksaruhum dikran lil maut wa ahsanuhum dan laha. Orang yang paling banyak ingat kematian dan paling bagus mempersiapkan bekalnya. Itu orang yang paling cerdas. Yang dipikir adalah dia berbicara nanti menguntungkan enggak akhirat. Nanti akan bikin celaka enggak di akhirat. Dia berinfak dengan hartanya pun memikirkan dia belanjakan hartanya. Kalau saya beli ini, kalau saya belanja ini, kalau saya begini, dipikir akhiratnya. Bukan yang dipikir perutnya, yang penting kenyang, yang penting senang. Bukan itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum akan beda tentunya orientasinya orang yang akhirat dengan dunia semata. Sehingga jangan sampai kita tertipu dengan syaitan. Dan ya fila barakallahu fikum demikian pula dalam hadis yang lain beliau sampaikan ya untuk supaya menjadi renungan bagi kita bahwasanya <coughs> orang-orang yang cerdas itu mereka orang yang banyak ingat kematian dan dia baik dalam mempersiapkan bekalnya otomatis beda orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman orang-orang yang fasik dia nggak pikir ya tidak memikirkan akhiratnya. Dia pikir kesenangan di dunia yang sesaat. Daib afila ya barakallahu fikum. Bahkan kata beliau dalam hadis yang lain, Syekh Saleh Fauzan taala membawakan hadis iyyakum wal fitan. Al-lisanu fihi kawaqi'is Hati-hati kalian di masa-masa fitnah di mana lisan ini lebih tajam daripada pedang. Kenapa demikian? pedang sekali tebas, walaupun dia tajam pedang itu paling satu leher putus. Tapi sekali fitnah bicara manusia di masa fitnah, lihat dampaknya. Orang akan berpecah, bermusuhan, terus berselisih. Bisa perang antar dua negara. Bisa perang antar negara, antar bangsa. Ya, sampai ke tingkat yang paling kecil gara-gara lisan bisa cerai suami istri bisa nggak gara-gara lisan padu wah masya Allah akhirnya cerai naudzubillah suami istri cerai ya keluarga bisa hancur rusak gara-gara lisan pertemanan juga rusak gara-gara lisan dakwah juga bisa rusak gara-gara lisan tidak terjaga bicara takaruan, bicara subhat, bicara macam-macam. Bisa bikin sesat manusia. Bahkan bisa sesat manusia sekian banyaknya gara-gara lisan. Ahlul bid'ah bicara, ahlul hawa bicara. Sekian banyak orang terpedaya tersesat dengannya. Begitupun kalau orang bicara yang benar, membimbing manusia pada yang benar, orang selamat. Makanya beliau ingatkan kepada kita, kalau kita beriman pada Allah, dan hari akhir perhatikan ini kaitannya dengan akhirat nanti kata Nabi SAW betapa banyak orang disungkurkan diseret ditelungkupkan dan diseret dilempar ke neraka illa min hasadi al sinatahum tidak lain itu karena hasil lisannya menyebabkan orang diseret dilempar ke neraka gara-gara sebab perbuatan lisannya Nah ya fila barakallahu fikum makanya beliau ingatkan dalam hadis yang lain la tahida ahadukum qalban syakira lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inul akhirah. Mestinya kalian jadikan diri kalian hatinya selalu bersyukur. Jadikan lisannya selalu berzikir dan jadikan istri yang mukminah yang menolong akhiratmu ini tiga beliau sampaikan. Supaya kalian selamat, jadikan hatimu untuk selalu berzikir. Ya, saya ulangi, untuk bersyukur. Jadikan lisanmu untuk selalu berzikir. Jadikan istri solihah ya bagimu untuk bisa membantu akhiratmu. Sebab kalau istri itu tidak solihah, tidak beriman kepada Allah dan dari akhir, akan menuntutmu dunia-dunia, dunia-dunia. Itu yang dimaukan. Tapi kalau istri yang soliha, seperti istri salafun soleh dulu. Saat suaminya pergi mencari nafkah dia berpesan suamiku hati-hati mencari nafkah yang halal yang baik. Kami istri dan anakmu sabar menanti, sabar dengan kekuranganmu. Ya kami nggak sabar dengan neraka. Hati-hati dalam mencari rizki. Kalau sekarang mah nggak begitu. Suamiku yang penting dapat banyak. Terserah kamu caranya bagaimana. Yang penting banyak dapatnya. Beda atau sama dengan wanita salaf yang dulu? Beda jauh. Mereka cari barokahnya supaya selamat dari azab neraka dan manfaat ya rezekinya. Tapi yang sekarang yang penting banyak terserah bagaimana. Yang penting kaya, itu pandangan manusia pada umumnya di zaman kita. Baik hadirin yang Allah Ta'ala Satu lagi hadis yang berikut Oh tadi masih ada jalan selamat yang belum sampaikan Pertama tadi apa? Lisan jaga Yang kedua luaskan rumah Supaya kalian betah-betahlah di rumah Di zaman fitnah yang sungguh amat berat Itu yang bagus kalian di rumah Sebab kalian keluar rumah pasti sudah dengan sendirinya maksiat. Entah maksiat mata, maksiat telinga, hati. Ya. Karena apa? Keluar rumah, engkau sudah tinggalkan rumah, sudah langsung lihat wanita yang nggak pakai hijab. Betul? Perempuan yang nggak pakai hijab, nggak nutup aurat. Otomatis kalian akan dapat lihat telinga dengar musik, dengar nyanyian, betul? itu sudah dengan sendirinya. Kalau umpamanya kita ini macam model Imam Syafi'i rahimahullah apa yang terjadi? Belum mengadu kepada gurunya syakautu ilal waqib anni su'ul Aku mengadu guruku, aku ini jelek sekali hafalannya. Kata gurunya, fa arsyiduni bitarkil ma'asi guruku kata beliau mengingatkan aku supaya aku tinggalkan maksiat. Belum menyesal, dengan sebab maksiat sekian ilmunya yang dihafal hilang konon diceritakan apa sih maksiat beliau enggak seberapa tidak sengaja lihat betis wanita enggak sengaja loh itu hafalannya gugur Mungkin antum bisa bilang Ustadz saya nggak merasa hilang hafalannya Padahal saya lihat banyak betis-betis peliaran oh, nggak punya hafalan mau hilang bagaimana memang nggak ada hafalannya kita nggak ada ilmu mau hilang apanya hilang kayak orang nggak punya uang mau hilang so, uangnya hilang berapa uang nggak ada kan orang dusta yang orang merasa hilang uang kalau banyak uangnya yang rasa orang hilang ilmu karena banyak ilmunya nah ini wabarakallahu fikum jaga maka beliau ingatkan banyak di rumah lebih bagus kalau kita bisa di rumah rizki datang sendirinya nggak usah kerja di luar rumah masya Allah nikmat bersama istri, bersama anak di rumah nggak kemana-mana, terjaga mata, terjaga telinga, terjaga hati, terjaga semua. Keluar ke masjid sholat, ya uang datang sendiri mengalir, masya Allah. Pengen begitu nggak? Tentunya lah, semoga Allah mudahkan. Ya, begitu enak tentunya. Na'yofilah barakallahu fikum. Yang ketiga tadi beliau sampaikan dalam hadis ini, satu hadis, yaitu apa? Wa abqi ala atik Tangisi kesalahan-kesalahanmu supaya engkau selamat. Tangisi kesalahanmu. Na'yafila barakallahu fikum maksudnya tangisi kesalahanmu yaitu banyak-banyak engkau istighfar, banyak-banyak engkau bertaubat karena sungguh dengan cara itulah engkau akan dapatkan keselamatan nanti di akhirat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan dalam hadis tuba liman wujida berbahagialah dan selamatlah orang yang dia dapati fi sahifatihi dalam lembaran-lembaran catatan amalnya kasratul istighfar banyak istighfar dia dapati di dalamnya ya berbahagia ini diantara jalan selamat nanti di akhirat juga pak banyak-banyak istighfar karena apa bahagia Orang yang tercatat dalam lembar-lembaran catatan amalnya itu istighfarnya banyak. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Ahmad, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ma, katanya innana lana'udda Rasulullah SAW min wasallam minal fil majlisil wahid mi'at marrah yakul kata Abdullah Ibni Umar radhiyallahu ma, sungguh kami hitung Rasulullah SAW dalam satu kali duduk bermajelis aku menghitung beliau membaca seratus kali apa yang dibacanya Rabbi gfirli wa tub alaiya innaka anta tawabur rahim innaka tawabur rahim seratus kali beliau beristighfar beliau bertaubat kepada Allah kita berapa kali duduk cerita tidak jelas nah ini cerita yang kita ceritakan sampai tidak jelas apa judulnya apa temanya kemana arahnya apa manfaatnya kadang nggak jelas cerita dari bis Isa sampai larut malam duduk ngopi secangkir sewengi cerita orang itu orang genah kalau orang Ambon bilang cerita batu badaun tahu batu badaun jadi apa mungkin batu keluar daunnya itu gambarnya cerita itu nggak ada manfaatnya nggak ada temanya nggak ada judulnya nggak ada kesimpulannya ngalor itu orang kena ceritanya itu rugi kita ya Sedangkan Nabi dalam satu kali duduk bermajlis kata Ibnu Umar anhu kan menyaksikan langsung kami hitung. Kata dia, Inna nalana udda Rasulullah SAW. Kami benar-benar hitung Rasulullah SAW dalam satu majlis. Aku hitung beliau. Beliau baca apa tadi? Rabbi gfirli watub Alaiya. innaka tawwabur rahim. Ya Allah ampuni aku. Beri aku taubat. Sungguh engkau maha penerima taubat. Atau kita bisa dengan kata Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita mohon ampun kepada dan bertaubat. Dan beliau sampaikan kepada kita ayuhan nas tubu ilallah. Wahai manusia bertaubatlah kalian kepada Allah. Beliau anjurkan kita untuk bertaubat kepada Allah dan beristighfar minta ampun. Dan beliau menyebutkan ini atubu ilallah fil yaumil mi'ah aku taubat pada Allah sehari bisa 100 kali berulang beliau ucapkan. Dalam Sunan Ibnu Majah dari Nabi SAW beliau menyebutkan Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran kasira Bahagialah orang yang dapat di dalam lembar-lembar catatan amalnya istighfarnya itu banyak Banyak-banyak istighfar Dan hadirin di antara keutamaan istighfar Itu kita dapatkan dua sisi dunia dan akhirat Di akhirat tadi bahagia karena banyak istighfar Sedangkan di dunia dikatakan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah dari dan juga Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dia berkata qala Rasulullah SAW man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhraja min kulli hammin faraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib disampaikan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam Siapa orang yang selalu melazimkan dirinya istighfar, Allah jadikan baginya dari setiap kesulitan jalan keluar, dari setiap kesedihan ya ke ya kebahagiaan atau jalan kebaikan. Dan Allah jadikan rizkinya datang dari segala sisi yang tidak disangka-sangkanya. Coba lihat, orang-orang yang banyak istighfar seperti ini hidupnya, senang hatinya, luas ya dunianya dan dia dapati apa lagi? Dia akan dapatkan selalu ya subhanallah rizkinya dimudahkan dari segala arah datang rizkinya. Kami tambahkan satu lagi hadis jalan keselamatan untuk kita di akhirat hadirin. Renungkan baik-baik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya An Utsman ibni Affan radhiyallahu an dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Utsman radhiyallahu an, "Marra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa sallim alayya." Lewat di depanku, maksudnya beliau duduk di rumah Umar lewat radhiyallahu an. Fasalim alayya, dia mengucapkan salam kepadaku falam ash'ur bihi. Tapi aku enggak kerasa kalau dia salam lewatlah Umar bin Khattab Wadab Umar ila Abu Bakrin Umar pun lanjut menuju Abu Bakar mungkin terjadi nggak antum lagi duduk lagi mikir utang atau mikir beban yang berat sampai saking serius sekali pikirannya putek pikirannya ada orang salam nggak dengar bisa terjadi nggak bisa ya bisa yang dipikir kita utang ini tagihan ini tagihan itu kalau yang dipikir Usman apa kira-kira? Sama dengan yang kita pikir banyak utangnya? Enggak. Dikatakan oleh beliau, sampai Umar lewat, salam aku nggak kerasa, nggak dengar. Langsung Umar menuju Abu Bakar. Maka aku pun nusul. Ya, wadah Umar ibu Bakrin. Kemudian dia mengadu kepada Abu Bakar. Ara'aita madha sona Utsman? Ya Abu Bakar, bagaimana pendapatmu Kira-kira apa yang diperbuat oleh Utsman? Salam tu alaihi falam yarudnu alaihi salam. Aku salam dia enggak balas. Ya. Kata Abu Bakar, eh, kata Utsman bin Affan, aku pun datangi Abu Bakar. Dan Abu Bakar rila anhu berkata padaku, kata Abu Bakar, "Ya Utsman, salam ahu ka Umar falam taruda alaihi salam." Ya Utsman, telah ucapkan salam kepadamu saudaramu Umar. Kenapa kau nggak balas? Ya. Kemudian kata Utsman, masyaallah bihi. Aku nggak kerasa, nggak dengar kalau dia salam. Maka Abu Bakar pun berkata, "Sadaqa Utsman, yazghuluka min amrun awim. Benarlah Utsman karena sangat ya terbebani pikiran yang besar tersibukkan dengan pikiran yang sangat besar. Apa yang dipikirkan yang besar itu? Kultu kata Utsman, "Na'am, iya. Aku memikirkan sesuatu yang amat sangat berat, amat sangat besar. Sampai aku nggak kerasa Umar lewat salam, aku nggak dengar." Kata Utsman radhiyallahu an, <clears throat> "Kuntu ufakir an najati hadil amr." Aku berpikir bagaimana aku selamat dalam perkara ini disebutkan itu perkara ketika nanti aku bangkit dari kiamat di hadapan Allah bagaimana aku bisa selamat melewati neraka sama dengan pikiran sahabat tadi sahabat yang pertama tadi siapa Abdullah bin Rawaha lihat para sahabat yang dipikir bagaimana selamat neraka lah yang dipikir kita bagaimana hari ini makan bagaimana besok dapat makan makan tok yang dipikir itu orang kita sekarang kebanyakan. Khawatir anaknya orang mangan, sekolah nak jadi pegawai negeri, ben gampang lima Gampang supaya bisa dapat makan. Sini pikirkan cuma itu. Ya, ujung-ujungnya perut, perut dan perut pikirannya. Karena memang istilahnya PPIP paling penting isi perut istilahnya. Yang dipikir itu dan itu. Tapi kata Abu Bakar ketika mendengar apa yang disampaikan Utsman, Abu Bakar menjawab, ya kata Abu Bakar, lakot sa'altu andalik. Sungguh aku telah tanyakan yang kau pikirkan ini kepada Rasulullah SAW. Usman berkata, aku memikirkan bagaimana aku selamat dalam perkara yang ini, sedangkan mata Rasulullah SAW malam as'aluhu. Telah wafat Rasulullah SAW, sedangkan aku belum tanyakan kepada Nabi. Dipikir terus, bagaimana aku selamat? Nabi sudah wafat, belum tanya. Ya, kata Abu Bakar, sungguh aku sudah tanyakan. Lihat cerdasnya Abu Bakar rilaan. Dia duluan tanya. Kata Utsman kepada Abu Bakar, "Bi abi anta wa ummi, anta hakun nas." Ya Abu Bakar demi ayah ibuku jadi tebusan. Engkau manusia yang paling berhak dengan perkara itu. Famada qalalak. Lalu apa yang disampaikan Nabi kepadamu? Apa yang beliau sampaikan padamu kata Utsman. Faqala Rasulullah SAW Rasulullah SAW pun bersabda Man kubila minni kalimah allati aradta an ammi faraddaha alayya kanat lahun najat Siapa orang yang mau menerima <coughs> satu kalimat dariku yang sudah aku tawarkan kepada pamanku tapi dia nolak. Maka siapa yang menerimanya dia akan selamat. Kalimat yang mana? La ilaha illallah. Siapa yang mau terima ini? Dia pahami, dia amalkan konsekuensinya. Dia penuhi rukun dan syaratnya. Anda masih ingat rukunnya, syaratnya la ilaha illallah? Yang dikatakan Imam Wahab ini munabbih yang ini menjadi kunci untuk kita bisa buka surga harus diperhatikan kalimat yang ringan ini yang beliau katakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah siapa orang yang akhir ucapan dia ketika meninggal dunia kalimat la ilaha illallah masuklah ia ke dalam surga Allah karena ini tidak mudah sampai-sampai beliau wasiat Lakinu mautakum la ilaha illallah. Apa wasiat beliau? Talkin kematian saudaramu dengan kalimat la ilaha illallah. Talkin ini sebelum mati atau sudah mati orangnya? Hah? Sebelum atau sudah? Sebelum. Supaya apa? Ditalkin baca la ilaha illallah. Atau hadis yang satunya, halilu mautakum, tahlilkan kematian saudaramu tahlilkan ini maksudnya bacakan la ilaha illallah untuk menjelang kematian saudaramu. Berarti tahlilnya sebelum mati atau sudah dia mati? Sing bener saat durungnya mati saudara kita dibacakan tahlil, tapi umumnya tahlilannya sa'wise, tahlilannya sa'wise, bener apa salah? Lagu kuwi salah kono Dalilnya itu perintahnya halilu tahlilkan, bacakan tahlil saudaramu. Maksudnya sebelum dia mati. Lah kok ora diwacakne sadurunge mati malah bar mati njur ta? We mau salah kaprah. Ya, makanya tujuannya apa Nabi? Supaya saudara kita ketika akhir ucapannya mengucapkan la ilaha illallah dijamin surga. Itu maksudnya dan begitu mestinya ya dianggapnya orang lumrah sing salah kaprah wis biasa umum gitu loh anak-anak paham nggak ya salah kaprah bener orang lumrah ya. takon bareng bocah jadi orang paham oh jadi ya ikhwan barakallahu fikum ini penting buat kita semua mendudukkan dalil pahami secara baik jangan nyalah-nyalahin ngelarang kita nggak pernah ngelarang orang membacakan kalimat la ilaha illallah karena ini diperintah Nabi terima ucapkan hanya kemana dan bagaimana kita konsekuensinya harus pelajari. Jelas ya fila barakallahu fikum bahkan kata Rasulullah SAW ketika Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang bahagia paling bahagia nanti dapat syafaatmu dari kiamat?" Kata beliau, "Sudah aku duga ya Abu Hurairah. Pasti kamu akan tanya ini sebelum yang lain." Maka beliau beritakan, orang yang paling bahagia as'adun nas bisyafaati yaumil qiyamah. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti dari kiamat Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilallah dan murni ikhlas dari hatinya. Tapi barakallahu fikum hadirin mungkin sampai sini dulu karena sudah siang antum akan persiapan kerja dan bekerja untuk yang lainnya maka mohon maaf barangkali ini yang bisa kami sampaikan semoga bisa mengingatkan kita untuk mempersiapkan bekal kita masing-masing untuk mengambil jalan selamat bagi kita di akhirat nanti Semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan syukur terima kasih jazakumullah khair kepada beliau Al-Fadil Ustaz Mahmud dan asatidah semuanya atas perkenan waktu dan kesempatannya dan ini barangkali yang ziarah kami kepada beliau dan para ikhwah semua semoga menjadi amal jariah kita dan amal soleh kita semua. Insyaallah lain kesempatan bila Allah perkenankan akan kita kembali lanjutkan saling memberikan nasihat supaya kita bisa dapat manfaat. Barakallahu fikum subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.